Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, habibakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya masih sambungan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan wafakahullah itu syarah terhadap permasalahan yang ke-63 sampai 67. Kita lanjutkan sambungan kemarin yang belum selesai barakallahu fikum. Fa inna hadhil mas'alata tabi'atun lima qablaha. Maka sesungguhnya permasalahan ini masih sambungan atau ada keterkaitan dengan apa yang sebelumnya. Mimma dzakarallahu fil ayati min khabari ali fir'aun dari perkara yang Allah telah sebutkan di dalam ayat mengenai kabarnya atau kabar tentang Fir'aun dan para pengikutnya. Haitsu qalu ketika para pengikutnya berkata kepada Fir'aun, "Atadaru Musa wa qaumahu liyusidu fil ardi wa yadharaka wa alihataka?" Apakah engkau ingin membiarkan Nabi Musa dan kaumnya atau ingin engkau membiarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di muka bumi dan engkau membiarkan dia dan dia akan membiarkanmu dan serta membiarkan sesembahan-sembahanmu ya'nuna uluhiyatak 'alan nas wa ibadatahum laka yaitu maksudnya adalah uluhiyahmu terhadap manusia manusia sudah tidak menganggap kamu lagi sebagai ilah wa ibadatahum lak dan juga perbuatan manusia beribadah kepadamu tidak akan lagi tertunaikan tidak akan lagi dilaksanakan Yakulun dan mereka mengatakan antala kasaknun Kamu wahai Firaun punya kedudukan kamu itu. Walaka 'azamatun fil ard dan kamu punya punya juga keagungan, kekuasaan di muka bumi ini. Falau taraktahum yad'un yad, yad'una ila kalau seandainya engkau wahai Firaun, nam meninggalkan mereka itu meninggalkan Musa dan kaumnya, berdakwah jalan Allah, tanah nam tanah kosuka indenas Niscaya mereka akan merendahkanmu di hadapan manusia. Wa al-khasuka 'indan nas dan mereka akan menganggap kamu namurahan di hadapan apa? di hadapan manusia. Fa anta badir bil qada'i 'alaihim, maka engkau segeralah. Ini bayangkan ini, kaumnya Firaun membujuk Firaun agar segera menghancurkan dan juga meniadakan Musa serta kaumnya. Fa anta badir bil qada'i 'alaihim, maka engkau segeralah menghabisi mereka min ajli an tabaqalaka haibatuka wa makanatuka dalam rangka agar naam agar apa agar kedudukanmu dan juga naam kedudukanmu serta kewibawaanmu tetap masih ada untukmu dalam artian biar kamu itu tetap dihormati dan kamu tetap disembah dan kamu tetap nam memiliki haibah yaitu kedudukan atau naam kewibawaan itu wa hadza minal ghasyi lil Firaun. Ini termasuk bentuk apa? Penipuan terhadap Firaun. Wa ta'rid nah, wa lil halak dan juga bentuk pemaparan dia terhadap kebinasaan. Dalam artian bagaimana? Dalam artian barakallahu fikum Nah, kaumnya Firaun atau pengikutnya Firaun tidak diam sampai di situ. Dia masih membujuk-bujuk Firaun agar segera menghabisi Nabi Musa dan kaumnya. Karena Nabi Musa dan kaumnya kalau seandainya tidak dihabisi, dia akan dia akan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya nanti dari kalangan pengikut Firaun akan ada yang beriman, meninggalkan Firaun, tidak mengagungkan Firaun lagi dan semisalnya. Wa ya subhanallah. Wa ya subhanallah. Yanaqasunallaha jalla wa ala rabbas samawati wal Wa ya subhanallah yatanaqasuna. Mereka akan merendahkan Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam atau Rabb langit dan bumi. Wala ya'ibuna hadza ala anfusihim, sedangkan mereka tidak mengkritik atau tidak mengatakan atau tidak menjelekkan perkara ini terhadap diri mereka. Wa ya'ibuna 'ala Musa wa qaumih, sedangkan mereka malah mengkritik dan juga nah menjelekkan Musa dan kaumnya idza nasahu fir'aun wa qaumah ketika atau apabila mereka menasihati Firaun dan kaumnya. Wa dalluhum 'ala tariqis sa'adi wan sa'adati wan najah dan ketika Firaun ketika Musa dan kaumnya menunjukkan Firaun kepada jalan kebahagiaan dan keselamatan wa baqa'il mulki wa salahih dan demi tetapnya kekuasaan dia dan juga kebaikan Firaun. Wa hakadha taf'alu bitanatus su'i daiman wa abadan. Dan seperti inilah yang dilakukan oleh apa? Nam bitanatus su' yaitu nam barakallahu fikum, nam teman dekat yang jelek. Nah, terus-menerus dan selama-lamanya akan seperti itu yang dilakukan. Dia ingin bisi-bisi rajanya, pemimpinnya agar enam pemimpinnya dan rajanya itu tidak direndahkan walaupun dalam keadaan kebatilan. Walihada 'alal mulati an yattakhidul bitanata as-salihata an-nasihata. Oleh karena ini, kami nasihatkan terhadap para wulat, itu para pemimpin, para pemerintah agar mereka menjadikan teman dekatnya, teman setianya, mungkin menteri-menterinya dari kalangan yang saleh dan juga nasih. Ya, barakallahu fikum, teman dekat, teman setia yang apa? Yang saleh dan juga bisa menasihati. yahdaru min bitanatis su' dan agar mereka berhati-hati dari teman duduk atau teman dekat yang jelek atau yang jahat. Wa ashabil mabadi' al-haddamah wal afkar al-munharifah dan hendaknya menjauhi enam orang-orang atau para pemilik nah barakallahu fikum pemikiran-pemikiran yang menyeleweng dan juga perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan. Fa innahum yaqudunahum ilal hawiyah. Karena sesungguhnya mereka menghantarkan enam pemimpin dan para pemerintah tersebut kepada neraka nah kepada kebinasaan kama hasala min bitanati fir'aun sebagaimana hal ini terjadi pada na'am bitanati fir'aun teman dekatnya fir'aun atau para menterinya fir'aun haitsu auqa'uhu fil halaki wal bawar yaitu dari sisi para pengikut fir'aun nah barakallahu fikum atau para menteri-menterinya fir'aun mereka justru menjerumuskan menjatuhkan fir'aun kepada kebinasaan dan juga kehancuran wa halu bainahu wa baina qabulil haq dan juga mereka menghalang-halangi Firaun Antara Fir'aun dan antara menerima kebenaran. Fir'aun dibujuk terus. Wahai Fir'aun, kamu kalau diam, kalau tidak segera menghabisi Musa dan kaumnya, justru kamu nanti nggak akan disembah lagi. Kamu nggak akan diagungkan, nah gitu. Dibisik-bisik seperti itu. Wa amma ramyuhum iyyahum bitabdilid din adapun tuduhan mereka kepada pemegang kebenaran dengan mengubah agama kama qala ta'ala an fir'aun sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan Firaun, "Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardi fa aw an yudhira fil ardil fasad." Sesungguhnya aku khawatir kalau seandainya Musa itu ingin atau hendak mengubah agama kalian dan akan menampakkan di muka bumi kerusakan. Ini bayangkan ini. Tuduhan. Wa ramyuhum iyyahum bintiqasi dinil malik dan juga tuduhan mereka kepada Nabi Musa dan kaumnya dengan apa dengan tuduhan merendahkan agamanya raja. kakaulihim wa yataraka wa alihataka. Dia akan meninggalkan kamu dan akan meninggalkan sesembahan-sembahanmu. Fahatanil mas'alatan hasalata min Fir'aun fi haqqi kalimillahi Musa alaihi salatu wassalam wa da'watih. Dua permasalahan ini yaitu apa? Tuduhan mereka bahwasanya Nabi Musa ingin mengubah agama mereka dan tuduhan mereka bahwasanya Nabi Musa ingin nama merendahkan agama rajanya ini terjadi pada Firaun terhadap hak Nabi Musa alaihissalam, terhadap hak orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Musa alaihissalam, wa dan dakwahnya. Wa tahdhiri lin-nasi min qabuliha dan juga na'am barakallahu fikum eh, tahdiran Firaun terhadap Musa alaihissalam ter na'am di hadapan manusia dari apa? Men menerimanya dalam artian naam barakallahu fikum mentahdir manusia agar tidak menerima dakwah Nabi Musa alaihissalam wa tadahurihi bimadharin nasih lirra'iyah. Perhatikan ini. Dan penampakan Firaun, ya, Firaun menampakkan dirinya seakan-akan dia nah menampakkan di hadapan manusia dengan pemandangan seakan-akan dia adalah an-nasih, pemberi nasihat lirra'iyah kepada rakyatnya. Ja'ahum an tariqatin nasihah wal muhafadzah 'ala din. Perhatikan. Nah, Firaun datang kepada mereka nah, an tariqatin nasihah dalam bentuk seakan-akan apa? melalui jalan nasihat wal muhafadzah 'ala din seakan-akan juga dalam bentuk menasehati atau nah menjaga agama wal muhafadzah 'ala salahil ard dan juga seakan-akan dia menampakkan na barakallahu fikum bahwasanya dia adalah yang yang menjaga kebaikan atau na barakallahu fikum kemuliaan di muka bumi ini perhatikan ucapannya au an yudhira fil ardil fasad au an yudhira fil ardil fasad atau justru Musa akan menampakkan di muka bumi kerusakan Kama qala atba'uhu sebagaimana diungkapkan oleh pengikut-pengikut Firaun, atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard? Apakah engkau wahai Firaun ingin meninggalkan membiarkan Musa dan kaumnya nak membuat kerusakan di muka bumi? Samau al-muslihin bil mufsidin. Mereka menamakan orang-orang yang memperbaiki muka bumi ini dengan adanya dakwah tauhid dengan mufsidin dengan orang-orang yang perusak. Mereka menamakan seperti itu. Wal fasadu indahum huwa tauhid wa ifradullah bil ibadah kerusakan menurut mereka adalah mengesahkan atau menunggalkan eh, Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itulah yang namanya kerusakan. Wassalahu wasyirku, sedangkan kebaikan menurut mereka adalah kesyirikan. Li'anna al-quluba idza fasadat ra'atil haqqa batila wal batil haqqa. Wal billah. Dikarenakan hati-hati itu apabila sudah rusak, maka hati itu akan memandang enam kebenaran itu adalah batil dan kebatilan itu adalah kebenaran. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, jangan sampai lupa doa yang senantiasa. Nah, barakallahu fikum, nah dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa kita berdoa darinya. Di antaranya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik. Kemudian juga doa Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna tibah wa arina al batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang batil atau yang benar itu benar dan berilah kami karunia untuk mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami yang batil itu batil dan berilah kami karunia untuk bisa menjauhinya. Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Wa man huwa alladhi yubaddil ad-din wa yudhhiru fil ardil fasad? Siapa yang ingin mengubah agama dan menampakkan kerusakan di muka bumi? Innahu fir'aun alladhi baddala ad-din at-tauhid bil kufri syirki. Sesungguhnya Firaun itu sendiri yang mengubah agama tauhid dengan kekufuran dan kesyirikan. Amma Musa alaihi salatu wassalam, ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, fa innahu yad'u ila ad-din sahih. Sesungguhnya beliau menyeru kepada agama yang benar. Alladzi khalaqallahu khalaqa min min ajlih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya dalam rangka untuk mewujudkan nah barakallahu fikum ibadah dan juga mewujudkan agama yang benar tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Walladhi huwa salahun fil ardi. Yang mana agama yang benar yang diserukan oleh Musa alaihissalam adalah kebaikan di muka bumi. al arda la tasluhu illa bi'ibadatillah wahdah la syarikalah. Dikarenakan bumi ini, nah barakallahu fikum, tidak akan menjadi baik kecuali dengan beribadah kepada Allah semata dan juga tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Hada huwa salahul ard. Inilah yang dinamakan dengan nah, perbaikan bumi. Nah, amma syirku fa innahu fasadun ard. Adapun kesyirikan maka sungguhnya itu bentuk kerusakan nah, di muka bumi. Wal kufru fasadun ard dan kekufuran juga kerusakan di muka bumi. Wal ma'asi fasadun bil ardi dan juga kemaksiatan-kemaksiatan adalah bentuk kerusakan di muka bumi ini. Nasallallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha